Faqala hafizahullah taala إذا طهرت الحائض أو النفس قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والإشاء من هذه الليلة لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حالة الأذر dikatakan oleh hafizahullah taala apabila wanita yang haid atau nifas dia suci sebelum terbenamnya matahari lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal asra min hadzal yawm wajib baginya untuk salat zuhur dan asar min hadzal yawm di hari itu. Waman tahurat minhuma qabla tulu'il fajr. Dan wanita yang haid dan yang mengalami nifas apabila suci sebelum terbitnya fajar lazimaha an tusalli al maghrib wal isya min hadhihi al lailah wajib baginya untuk sholat maghrib dan isya pada malam itu. Lianna waktu salat tsaniyah waktu lil salatil ula fi halatil udhr. Karena waktu yang kedua adalah merupakan waktu salat yang pertama fi halati udhr ketika dalam keadaan udur. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi al-fatawa لهذا قال جمهور علماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائط في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والإشاء جميعا Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi kama fil fatawa. لهذا قال جمهور ulama كمالك والشافعي. Yani ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Idza taharatul haid fi akhirin nahar. Apabila wanita yang haid suci di akhir an-nahar yakni pada waktu asar Solat duhur dan asar jami'an. Solat duhur dan solat asar jami'an dua-duanya dan apabila suci di akhirul lail ini menjelang fajar maka salat maghrib dan isya jami'an salat maghrib dan isya jami'an dua-duanya kama nukila dzalika an Abdurrahman ibnu Auf wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas لأن الوقت المشترك مشترك بين صلاتين في حالة العذر sebagaimana dinukilkan dari Abdurrahman bin Auf dan juga Abi Hurairah dan Ibn Abbas لأن الوقت مشترك بين صلاتين في حالة الظهر karena merupakan satu waktu, waktu yang satu waktu duhur dengan asar, maghrib dengan isya, fi halati udhur pada waktu udhur faida taharat fi akhiril nahar apabila suci di akhir nahar ini pada waktu asar fa waktu duhur baki dan waktu zuhur masih tersisa. Fatusalliyaha qabla al-asr, maka salat zuhur sebelum salat asar. Wa idza taharat fi akhir al-lail. Apabila suci di akhir lail, di akhir malam dan waktu maghrib itu masih tersisa. Fi halatil udur karena dalam keadaan udur. Fatusalliyaha qabla al-isya maka salat maghrib sebelum salat isya intaha. Di dalam masalah ini ini merupakan masalah khilaf di antara para ulama tentang perempuan yang suci, perempuan yang haid atau nifas suci pada waktu asar. Atau wanita yang haid dan nifas suci di akhir malam. Apakah ada kewajiban dia untuk melaksanakan sholat duhur? Wanita yang suci pada waktu asar, apakah wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat duhurnya? perempuan yang suci di akhir malam, apakah wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat maghrib? Di dalam pembahasan ini, Syekh Saleh Fauzan dan juga pendapat dari Syekh Salim Taimiyah di sini sebutkan bahwa perempuan yang suci pada waktu asar, wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat duhur. Perempuan yang suci pada akhir malam, wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat maghrib. Mereka mengatakan karena dua waktu itu adalah dua waktu yang mushtarakun. Mushtarakun baina sholatain fi halati udur yang menyatu seseorang yang mempunyai udur. Waktu yang menyatu seseorang yang mempunyai udur. Nah. Di sana terdapat pendapat dari Ibnu Mundir rahmatullahi taala alaih fil awsat beliau mengatakan bahwa yang wajib hanya melaksanakan sholat yang dia dapatkan. Yaitu seseorang apabila wanita yang haid suci pada waktu asar, maka yang wajib yang dia kerjakan adalah hanya sholat asar saja. Dan mereka wanita yang suci di akhir malam, maka yang wajib mereka melaksanakan sholat isyaknya saja. Dan perbedaan antara orang-orang yang mempunyai udur dengan wanita-wanita yang haid itu berbeda. Itu ber, berbeda. Nah, kalau emang seseorang yang mempunyai udur, misalkan dia tertidur atau lupa Ketika sholat asar, dia belum sholat duhur, maka dia sholat duhur, kemudian sholat sholat asar. Sedangkan perempuan yang haid itu ketika dia suci pada waktu asar, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat duhur. Karena tidak ada dalil dari hadis Nabi Alaihi Wasallam bagi mereka wanita-wanita yang haid yang suci pada waktu asar suci pada waktu uh, akhir malam untuk melaksanakan sholat duhur atau untuk sholat al-maghrib karena waktunya sudah keluar karena waktunya sudah sudah keluar nah, berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu wasallam mengatakan man adraka raka'ah min salatil asr qabla ghurubi syams faqad adraka al asr Nabi shallallahu wasallam menyebutkan bahwa barang siapa yang mendapatkan satu rakaat pada waktu salat asar sebelum matahari itu terbenam maka dia telah telah mendapatkan solat solat asar. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang yang mendapatkan solat asar tidak wajib bagi dia yang mempunyai uzur, ini seperti wanita yang haid untuk melaksanakan solat duhur, untuk melaksanakan solat solat duhur. Wallahu taala a'lam. Sehingga yang rajih dalam masail ini bahwa wanita yang haid ataupun yang nifas apabila dia suci pada waktu asar maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat duhur dan juga mereka yang suci di akhir malam wanita yang haid dan nifas maka yang wajib baginya sholat isya saja sedangkan sholat maghrib tidak ada kewajiban karena sudah lewat waktunya sudah lewat waktunya. Perempuan yang suci pada waktu asar, duhurnya sudah lewat. Duhurnya sudah sudah lewat. Wallahu taala a'lam. <clears throat> Ini tarjih Ibnu Mundir rahmatullahi taala alaikum kama fi fil awsat. Qala hafidahullahu taala wa amma idza dakhala 'alayha waqtu salati thumma hadat aw نفست قبل أن تصلي فالقول راجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها berkata Allah Ta'ala perempuan yang ketika masuk waktu sholat masuk waktu sholat, kemudian wanita mengalami haid atau nifas sebelum dia melaksanakan sholat pada waktu itu. Falqaul rajih, pendapat yang rajih, annahu la hal qada tilka sholat. Tidak mengharuskan baginya untuk mengkodok solat itu. Yang telah dia dapatkan pada awal waktu. Kemudian dia haid atau nifas sebelum dia sholat. Ini masalah yang kedua, yaitu datang waktu sholat. Sholat duhur misalkan. Atau sholat asar. Wanita sebelum dia melaksanakan sholat, haid tiba-tiba. Atau nifas Apakah wajib bagi dia untuk mengkodoknya nanti ketika sudah suci? Dikatakan oleh Syekh Salih Fauzan Ta'ala bahwa pendapat yang rajih tidak mengharuskan baginya untuk mengkodok. Nah, tidak mengharuskan baginya untuk mengkodok solat pada waktu itu. Nah, karena sudah head dan nifas Berkata Syekh Islam bin Taimiyah rahmatullahi taala alaihi kama fi Majul Fatawa fi hadhihi masalah pada masalah ini wal abhar fi dalil madhab Abi Hanifah ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد Berkata Syekh Islam di Taimiyah rahmatullahi taala alaihi kama fil fatawa. Pada masalah ini wal abhar wal abhar yakni pendapat yang rajih fi dalil madhab Abu Hanifah dan juga Malik annaha la yalzamuha syai' yakni tidak wajib baginya untuk mengqada karena al-qada innama yajibu bi amrin jadid karena mengqada adalah merupakan kewajiban fi amrin jadid pada perintah atau perkara yang baru pada perintah yang yang baru wala amrun huna yalzamuha bil qada dan di sana dan di sini tidak ada perintah untuk mewajibkan mengqadanya wali annaha akharat ta'khiran jaizan karena mengakhirkan waktu yang jais yang diperbolehkan. Fahiya ghair dan wanita tadi bukan wanita yang lalai. Datang waktu sholat, setengah jam kemudian dia siap-siap mau sholat, berwudu, tiba-tiba haid. Tiba-tiba, tiba-tiba haid. Perempuan tadi ghair perempuan yang tidak lalai. Ini nanti, nanti, nanti, nanti, nanti. Perempuan yang tidak tidak lalai. Nah. Wa amman naim, sedangkan seseorang yang tertidur awin nasi atau seseorang yang lupa wa in kana ghair mufarritin aidan walaupun dia tidak lalai fa ma yaf'aluhu laisa qadha. Dan yang dia kerjakan bukanlah qadha. Bal dzalika waktu shalah. Akan tetapi itu adalah merupakan waktu salat fi haqqihi. Waktu salat haknya dia pada waktu itu hina yastayqid ketika dia bangun au atau ketika dia ingat Ini masalah yang kedua, yaitu yang berkaitan tentang wanita yang e, mendapatkan waktu sholat sebelum haid atau nifas. Sebelum dia melaksanakan sholat, keluar haid. Pendapat yang raja tidak wajib baginya untuk mengkodok sholat itu ketika dia suci nanti. Nah, kenapa? Syekh Muslim Taimiyah rahmatullahi taala alaih menyebutkan karena wanita tadi ghair ufarritah yang tidak lalai dan di sana di sana tidak ada perintah untuk mengkoboknya. Berbeda dengan seseorang yang tertidur. Seseorang tertidur atau seseorang yang lupa datang waktu sholat duhur Lupa dia. Ingatnya pada waktu asar. Ingatnya pada waktu asar. Dalam keadaan seperti ini, dia harus sholat duhur, kemudian sholat sholat asar. Begitu juga seseorang yang tertidur. Seseorang yang tertidur, yakni duhur tertidur, kemudian bangun pada waktu sholat asar. Maka dalam keadaan seperti ini, yang dia lakukan bukan kobok. Akan tetapi yang dia lakukan adalah waktu sholat ketika dia ingat. Ketika dia ingat dan juga ketika dia bangun dari tidurnya. Berdalikan dengan hadis Nabi alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya Barang siapa yang lupa solatan falyusalli idza dzakarha maka solatlah ketika dia ingat tidak ada kafarah kecuali itu berdalilkan dengan kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala Nabi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimish salata li dzikri dan dirikanlah salat untuk mengingatku ini dalil menunjukkan bahwa seseorang yang tertidur kemudian dia bangun waktu asar, dia sholat buhur, kemudian dia sholat asar dan tidak ada kafarohnya kecuali dia harus melaksanakannya pada waktu itu. Dan ini bukan bukan kodo dan ini bukan bukan kodo sehingga dibedakan antara wanita yang hem dengan mereka yang terlupa orang yang lupa ataupun orang yang tertidur. Sedangkan wanita yang haid ia adalah merupakan yang e, ketika mengakhirkan waktu sholatnya dan dia tidak lalai, kemudian datang waktu haid dan waktu haid itu datang dengan sendirinya. Haid itu datang waktu dengan dengan sendirinya. Sehingga tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengkodoknya. Tidak ada wajiban bagi dia untuk mengkodoknya. Karena haid keluar dengan dengan sendirinya. Baik. Qala hafidhahullah ta'ala. Tanbih yang kedua. Di akhir pembahasan ya kamu Haid. Dibuka kembali halaman 70. Yang terakhir belum kita bahas. Tanbihul ham perkara yang penting yang diantaranya yaitu wahuna mas'alatun yajib tanbih alaiha. Dan di sini terdapat masalah yang wajib tanbih. Memberikan perhatian kepadanya. Wahia yaitu anal ba'dha minan nisa qad tatanawalu dawa'an liman'i nuzulid damil haid hatta tatamakkana min siyami Ramadan au ada'il haj. Di sini terdapat masalah yang penting sekali yang perlu diperhatikan bahwa sebagian wanita qad tatanawalu dawaan yakni dia mengkonsumsi dawa obat liman inuzulid damil haid untuk menahan dari keluarnya darah haid hatta tatamakkana min siyami Ramadan au ada'il hajj. Sehingga dia bisa melaksanakan puasa Ramadan atau bisa melaksanakan haji. Dikatakan oleh Hafizahullah taala, "Fa in kanat hadhihi al-hubub liman in nuzulid dam fatratan wala taqta'uhu fala ba'sa bitanawuliha. Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, apabila obat ini, obat-obatan ini liman nuzulid dam fatratan untuk menahan dari keluar darah haidnya yang sifatnya sementara wala taqta'uhu dan tidak selamanya fala ba'sa bitanawuliha maka tidak mengapa untuk mengkonsumsinya. Fainkanat taqta'ul haid qat'an mu'abbadan. Dan apabila dia mengkonsumsi obat yang di sana bisa terputus yakni selamanya, ini tidak mengalami haid untuk selamanya, fahadhihi fahada la yajuz. Maka dalam keadaan seperti ini la yajuz, tidak diperbolehkan. Illa biidni zauj, kecuali izin dari suaminya. Lianna hadha yatarattabu alaihi qat'un nasl. Karena ini akan bisa memutuskan keturunan. Ini tidak punya anak. Memutuskan keturunan. Seseorang wanita yang meminum untuk tidak keluar darah haid selamanya. Masalah ini juga disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad rahmatullahi taala alaih bahwa perempuan yang mengkonsumsi obat untuk menahan darah haid yang tujuannya untuk bisa bisa melaksanakan puasa Ramadan atau melaksanakan haji Syekhul Utsaimin rahmatullahi taala alaih juga mengatakan jais. Tapi ini merupakan sifatnya sementara. Dan juga perlu kita perhatikan bahwa obat-obatan yang dikonsumsi itu tidak ada madorotnya. Tidak ada madorotnya. Karena perempuan yang mengalami masa head itu bukan dikarenakan dia sakit. Akan tapi suatu perkara yang biasa. Sehingga apabila ditahan, ditahan, ditahan, maka ditakutkan bisa menjadi penyakit. Ditakutkan bisa menjadi bisa menjadi penyakit. Sehingga ini sesuatu yang harus diterima. Harus diterima dari para wanita. Kalau ketika puasa Ramadan dia mengalami masa haidnya, maka nanti di di kobol, di hari bukan puasa Ramadan. Ketika dia mengalami masa haidnya, ketika dia sholat, maka tidak ada kewajiban untuk mengkodoknya. Ini perkara-perkara yang sudah ditakdirkan kepada wanita Banu Adam. Sehingga bagi mereka menerima. Kalau obat-obatan itu tidak ada madaratnya, fahada jais. Kalau ditakutkan ada madaratnya, ini ditakutkan bisa mendapatkan penyakit bisa mendapatkan penyakit Allah taala alam dan Nabi Rasulullah SAW menyebutkan la darar wa la dirar nah, sehingga perempuan yang mengalami puasa puasa Ramadan dia haid maka dia tidak berdosa dia tidak berdosa karena sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada banat Banu Adam. Qala hafidahullah ta'ala. Hadhi jumlah min ahkamil haid. Ini adalah merupakan jumlah-jumlah dari perkara-perkara haid mararna 'alaiha marran syari'an yang kita lewati dengan cepat. Wa tafsiluha tahtaju ila waqtin tawilin. Wa tafsiluha dan perkara yang terperinci maka di sana dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena Syekh Saleh Fauzan di sini menyebut ingin meringkas. Karena di kitabnya sebutkan Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yakni ringkasan-ringkasan fikih. Sehingga apabila ingin melihat sesuatu yang luas bisa dilihat di kitab yang lain. Lakin yajibu ala man ashkala alaihi syai' minha atau min ghairiha ayas alal ulama. Akan tetapi kewajiban bagi yang mempunyai iskal, permasalahan-permasalahan yang harus ditanyakan. Minha pada perkara-perkara haid atau nifas atau istihadah. atau min ghairiha ataupun perkara-perkara yang lain. Ayas alal ulama. Baginya untuk bertanya kepada ulama. Fasatajidu indahum insyaallah. Maka mereka akan mendapatkan. Ini bertanya kepada para ulama insyaallah. Ma yazilu iskalahu. Ini bisa mengangkat. Bisa memperjelas. Dari permasalahan-permasalahan yang dipertanyakan. Wabillahi taufik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari Kitab Taharah, min awalhi ila akhirih masail-masail berkaitan tentang taharah dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kitab yang baru yaitu kitab shalah insyaallah taala pada ahad berikutnya. طيب Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. wa bihamdihi استغفرك واتوب اليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته